satu yang diterima oleh Allah. Nanjenengan <laughs> termasuk sing pinten Bu? Sing siji niku napa sing 72? Nek upama ditakoni ngoten jenengan jawab pripun? Sing nomor siji jenengan. Loh, insyaallah. Insyaallah iso sok nggo singitan niku lho. Saiki nek neng jeruati ati yo jawabe muga termasuk sing nomor sini. Nek nek ditakoni wong liya jenengan cenderung jawab sing siji apa sing 72? Soalnya saat niki niki muncul kalangan-kalangan sing nganggep kabeh ki sing golongan 72 hanya kelompok dia yang yang diterima Allah, yang lainnya kafir, sesat, ngoten ngoten. Gitu, bid'ah, sapi turute. Angke di diomongke nggih bid'ah niku napa? Nah, kalau saya jawab, Bu, saya ini termasuk 72. Ngaten, Bu. Aku golek elek iku neng aku ki sak iso-isoku berjuang nganti tua kaya ngene iki, sapa ngerti sok-sok aku iso termasuk sing siji kuwi. Setuju mboten Bu sikap ngoten niku? Ngaten. Nek didelok golongan keislamannya nek madhabe madhab napa Bu? Mesti kabeh ngaku Syafi'i nggih. Padahal Syafi'i ini kurang nggo kunut. Jadi kene iki anut grubyuk jane pramudeng mudeng tenan. Ya ora apa Jadi semua ijtihad, semua penafsiran, semua madhab, sub madhab, apapun saja itu sebenarnya gunanya adalah untuk mencari Islamnya Rasulullah Muhammad SAW. Kan gitu kan? Mungkin ya ketekan-tekan tenan ya apa-apa yang pokoknya lak golek rono tenan gitu ya. Nah, saiki wong ora mudeng buru mangsane rumangsane sing diomongke ustaz kuwi agamane. Padahal itu kan apa ya nek ngarani. Ngene Bu, e, enten telo Bu nggih, telo. Telo njur diapak-apake dadi apa? Cemplon, gedhuk, keripik ya apa Bu lemet ya Bu ya nah ini ku lemete ku nopo nek Islam ini ku lemete telo telone Ah dadi telo ki iso wae dadi lemet ya toh Islam ki iso wae ditafsirke njur penafsir yang sama jadi Muhammadiyah menjadi NU boleh-boleh saja neng islami kita tetap telo loh ya nah oke okay, wong saiki ki nganggep telo eh nganggep lemet niku agomo jurne ora lemet diarani kafir lah ngerti bu ah tadi nek jenengan di kafir kan jur reaksi jenengan pripun ora nek misalnya aku teko jur bu kafir jenengan niku terus ibu pripun jawabnya e? kula telo ngono ayo bingung wonge nggih maksudnya nek jenengan di lek saiki lek oke wong dikafirke gitu terus nek jenengan dikafirke wong niku njur ati jenengan pripun mangkel terus terus kerengan metu sungune oh. terus tindakannya setelah metu sungune terus napa mas jutaan. ye, jutaan nek banget-banget ya tawuran, ngoten nggih. Oke ini jane masalah ya nek digamu. Masalah ini jane rano masalah nek jeneng wis ini jane berarti rano masalah. Indonesia ono porano rano masalah. Presiden ini Karjo ya ben. sopo wae ya ben, nah, wong Cilali ya ora tau ngewangi rakyat ya toh raya yo golek pangan dhewe ya bayar sekolah ya tetep larang Surapopo apa arep dadi Indonesia ya ben Nusantara ya ben Majapahit meneh ya ben kan ngono to kowe iki sing nembak ning cebongan sapa ya wis modaro dhewe kono asra mudeng kan ngono to ini ini kunci kesehatan loh, aja mikir sing ora-ora loh, sing kira-kira kowe ora iso ngerti benere apa salah apa, rasa dilebokke pikiran. Gue loro kowe. Nanti lama-lama konslet di sini menjadi sampah, menjadi busuk sehingga perintah-perintah ke seluruh metabolisme badan juga menjadi tidak benar, maka itu potensi untuk menjadi penyakit. Nek sing langsung iso dadi stroke. Mulane nih aja dileboni segala macem bu sing dicekel neng tangan opo nek sing neng tangan aja lebok ke hati gue cukup neng tangan misalnya bal-balan Indonesia menang po kalah ngono ya gue kalau lebok ke hati po pikiran po lagi tangan baik tangan baik toh ono sing lagi baik ngono ya ono aku ya ah sekarang semua kebanyakan orang tidak bisa me, me, meng, apa tidak bisa me, memilah-milah endi sing ke hati endi sing ke pikiran endi sing ke tangan baik, tangan wae ana sing tangan tengen ana sing tangan kiwa kan gitu nah kalau anda punya manajemen itu secara tepat anda sehat ngono loh misalnya tahun 2014 presidennya siapa ya ngono iki iki lebokke pikiran po ati po tangan baik ah wis sip nek berarti gue sehat wis serana masalah ah nek anak loro lebok ke hati gelem ora gelem terus pikirane yo ya nyambut gawe ra karu-karuan ya toh kan gitu apa meneh jadi harus ada pemilahan nek kuwi ora nek kabeh dibleke kene kuwi dadi aktivis mahasiswa kuwi ngomong gede-gede banget setelah menanjur melu meng dadi wakil menteri ngono kae akhirnya ya meng dodo gitu lah aku ini ngancani mahasiswa ke zaman semono ya kabeh ini ya meng ya ya meng kalah ya nek ora dadi rampok ya dadi wong ngemis kan gitu kan nek nek melu wong menang melu ngerampok nek ora iso melu wong menang ya ngemis namanya itu meng loro kuwi penduduk Indonesia penduduk Indonesia ada tiga satu perampok dua pengemis terluka kowe <laughs> ya kue dalam dalam dalam tanda kurung kere <laughs> itu ah, ngerampok ya raisa ya toh ngemis ya rento ya toh ah, tapi kere itulah yang paling dekat sama Allah di antara semua pohon-pohon yang dahsyat di dunia yang tidak bisa anda bunuh itu rumput yang gitu suket tidak tidak pentino, nek orang no suket bal-balan rawon dan kemuliaan suket itu justru mergo diidak-idak kuwi dadi kowe iki suket dadi nek kowe diidak-idak wong matur nuwun matur nuwun diidak-idak kuwi <laughs> iki aku meng supaya cara berpikirmu luwes ya supaya enggak gampang-gampang sedih ngono lho Tadi nek pas cen ra iso tenan bales sing idak-idak ya kowe acan ah, aku suket tok mulya aku iki ya meng nek diidak-idak ngene iki nek ora ono sing idak-idak meng dadi alang-alang elek to Ah, gitu. Tadi kuwi nek pas kere. Lho, wong iku kudu ngono. Kudu duwe cara untuk untuk me, apa me, me, untuk hard reset oh ya soft reset atine dhewe nek orang kok kowe stres mandek mandek puterane stres sini mandek stres gitu ya nek upamane apa nek iki mau misale tidak tidak, oh, terus apa meneh liyane wis kowe nganti lulus mahasiswa S1 S2 S3 ning jebul bupatine bocah sing paling bodoh ning kelas biyen upamane upamane ya aja nesu lho ya ya ning Pak Bupati aja nesu Pak iya aku aku ning ora Pak Bupati aku iki nyontone aku iki ana daerah iki ora ora ora, ora. wallah ora jadi kue rasa dumeh rasa oh rasa bangga nek kue juara kue rasa unggul nang sopo-sopo ya kue entuk gede neng ra entuk gedeni wong kue entuk unggul neng rasa ngungguli wong ngerti ra itu ya kue gede ya rasa gede-gede ke awak ben wong liya wae sing ngerti nek kue gede neng kue dhewe ra entuk gede-gede ke awakmu kan begitu nah maka nasib orang itu tidak tentu Wong kaya aku iki nasibe ya ora cetha to, dadi apa wae ora dadi to. Akhire yang ngene iki wong dadi ustaz bae aku ya ora gelem. Aku anggar diarani ustaz ngono ngelu tenan aku. Anakku iki ning SD Ungaran iki dikongkon nulis bapak pekerjaan titik dua dia bingung akhirnya tulis ustaz. Ustaz Aku nesu nang anakku kaya anu ning jare akhire ya guyu cekikian ya aku iki ora piye-piye Lagu aku kok ustad ki lho, kuwi ya aja ngelek-elek jeneng ustad to. Ustad ki dhuwur e. Ning Indonesia saiki kabeh dadi barang dodolan. Habib saiki wis anggere rada iso selawatan sithik dadi Habib. Ngono kuwi lho doan. Nek arep nek arep dolek konstituen Gus. Ya to, Wong biyen sopir kuwi mara-mara rong tahun meneh dadi Gus lho. Terus ngaku ponakane Gus Dur ta sapa ngono kae lho. Iki wis gak apa-apa tapi wong arek-arek iki nek wong politik pinter tenan. Sing aku ra iso wong politik iso dodol tape recorder nang wong budek. Aku wong dahsyat ta kuwi. Ya to? Dodol Eh? Ayo, ampo ta kuwi? Iso dodol tape nang wong budek kuwi nek wong rampo ta nah, kuwi politik. Dan aku wis ngeleki iki jaman biyen kuwi. Kanca-kanca kabeh wis tak eleki iki jaman reformasi. Kowe iki ya aja gampang kepencrut to. Kabeh iki diitung ning Indonesia iki selalu Allah mengatakan huluwun. Huluwun tuh lebay. Nek wis seneng wong le, le ndukung kuwi berlebihan. Nek wis ora seneng le ngenyek berlebihan ngono kuwi. Allahu Akbar. Tapi muga-muga tak dongake kabeh nek aku iki ora apa-apa ora ana wong elek terus, api terus ki ora ana. Ya. Manusia tidak permanen dan tidak padat, manusia itu dinamis. Malam ini kita sholat khusyuk, besok pagi kacau lagi sholatnya ya, mungkin betul nggak? Jadi kepada yang temen yang kira-kira nggak khusyuk ya jangan mengejek, kepada yang khusyuk ya jangan kagum lah, gula pas khusyuk. Sesuk sesuk gue pas utang ditagih-tagih kayak ya serah khusyuk gitu. Ya Tapi kan nggak mesti. Jadi kita masuk ke pedoman dasar. Sudahlah, Anda jangan khawatir apa-apa dalam hidup ini. Sepanjang Anda gantol sama Allah bertawakal kepada Allah. Tawakal itu artinya sing iso kok urus urusan, sing kue ora iso ngurus kayak Gusti Allah. Tawakal artinya mewakilkan sesuatu kepada Allah. Jenengan dodol Bu, gawe warung. Jenengan sing bagian masak, bagian warung resik segala macam Neng payu pora payu sopo sing ngurus? Nah, payu rapayune payune tawakal. Supir taksi yang ngono tau? Sing penting dia sergap keliling rono keliling rene golek golek apa jenenge? Golek penumpang tapi penumpangnya ki piro sing moro ki kan yo urusan tawakal. Kan gitu. Nah, mudah-mudahan Anda semua pokoknya mendapat ketenangan terus karena Anda sudah teruji lama toh. Di Indonesia ini sudah tidak menentu itu lama gitu. Nah, ini serapopo. Ini di Sleman ya. Sleman ini saya kira kabupaten termasuk yang terkaya di Indonesia ya Pak ya. Top Sleman guys, Top tenan wis. Aku ning wong Bantul Pak kula Pak. Bantul ning aku ya ming gumun aku dikon milih sapa ning Bantul lebih naik Sleman aku nyawang-nyawang suka kadoan kae. Gitu. Bismillah aku wis gelem aku. Bupati ini sapa aku gelem wae. Sing penting nyuwun sewu niku merapi barang niku sok nek meledos meneh niku dirunding sik ngoten kali kula. Soale kula niku munggah tenan ya Pak. Kula niki ketua Dewan Surosar soale. Ana sar nganggo Dewan Suro nggih ya yo jane